Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah was sifatus sabi'ah Sifat yang ketujuh ialah al-ghadab min sifatillahi thabitatilah Al-ghadab marah merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah yang tetap baginya bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf berdasarkan kepada dalil yang ada pada kitabullah pada sunnah rasul dan kesepakatan ulama salaf qala Allah ta'ala fi man qatala mu'minan muta'ammida Allah azza wa jalla berfirman terhadap seorang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja fajazauhu jahannam. Balasannya ialah jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih wa da'anah. Allah marah kepada orang tersebut dan melaknatnya. Ayat ini tersebut dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-93. Sebagai bentuk faidah Seorang yang membunuh Tetapi syubhah Bermakna hampir mendekati kepada kepada perihal yaitu ketidaksengajaan. Sebagai contoh, seorang yang mengendarai kendaraan, seorang yang mengendarai kendaraan di atas kehati-hatiannya, misalnya kita punya rumah, kemudian ada halaman, terus tiba-tiba ada anak-anak main di situ. Di atas ekstra hati-hatinya anak-anak sudah dibilang sudah dihimbau ayo minggir mau ada kendaraan yang lewat kotor Allah pada sebagian anak-anak memang suka ada yang mencium bau knalpotnya kan begitu ya Allah <laughs> terjadi nah, ini pernah ada kasus dan ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali bahwa surahnya ada ikhwa yang mengeluarkan kendaraan Tiba-tiba anak tetangganya itu Perasangannya dia sudah dihimbau oleh kakaknya, ayo minggir-minggir. Bapak ini mengeluarkan mobil. Nah, si Ikhwa dalam kondisi sudah melihat masuk nggak tahu bagaimana kejadiannya kok tiba-tiba datang lagi anak tadi. kendaraan mundur kena kepalanya. Kendara Allah meninggal. <clears throat> Ketika sang ikhwa ingin memberikan eh, sumbangan si ayah menolak afwan ini betul-betul anak saya yang salah sudah artinya saya rela ribo nah ketika ditanyakan apa hukum bagi orang yang menabrak tadi ini kan hampir seperti orang yang membunuh dengan tidak sengaja kan begitu ya nah <clears throat> maka di situ denda diiringi dengan as-saumu syahrain mutatabi'ain. Seorang berpuasa dan kemudian kafarahnya ialah membayar denda. Denda itu di zaman dahulu kata beliau itu hampir mendekati kisaran 250 ribu real Yaman itu berapa itu 250 ribu ini Nah, ya kalau dikalikan 3000 hampir 21 miliar lebih mungkin begitu ya. Hah? Ada enggak ini? Nah, ini seandainya dalam kondisi tidak sengaja ya sekitar 200-an begitu. 200-an ribu real Saudi. Anggaplah kalau 3000 ya sekitar berapa? Sekitar 600 jutaan ya. Seandainya 3000 satu realnya. Terus disampaikan tidak ini orang tuanya rela. <clears throat> orang tuanya rela. Naam. Orang tuanya rela, tapi ahli warisnya kan bukan hanya orang tua. Iya, ada ibu, ada adik, ada kakaknya, serahkan saja bahwa itu harta dia. Itu harta dia. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga jangan mentang-mentang ini kan anaknya salafi, apa-apa. Apalagi kalau dimaafkan, jazakallahu khair Nah, apalagi pas saya nggak nggak punya uang mau beli bensin aja nggak ada kok. Qadarullah nabrak anak ente kan gitu ya. Nah. Syahid di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menyifati dengan sifat marah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah Inna Allah kataba kitaban indahu fawqal arsh Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat menulis kitab di sisinya di atas arsy Ketetapan tersebut ialah inna rahmati taghlibu ghadabi. Catatan tersebut adalah ketetapan tersebut adalah inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku <clears throat> Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan atas kemarahanku mengalahkan atas kemarahanku wa ajma' salafu ala thubutil ghadab lillah dari ayat maupun hadis tadi para ulama salaf sepakat menetapkan tentang sifat ghadab sifat marah bagi Allah fayajibu isbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyifin wala tamthil wajib menetapkan tanpa ada unsur memalingkan baik lafat maupun maknanya tanpa harus menolak baik itu juz'i maupun kulli demikian pula takif wala takif tanpa harus menanyakan bagaimananya wala tamthil dan tanpa harus menyerupakan wa huwa ghadabun haqiqiyun yaliqu billah ini merupakan sifat ghadab yang hakiki yang sesuai bagi Allah. Wa ahlu ta'til bil intiqam. Tetapi sayang bahwa orang-orang mu'attilun yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala baik yang penolakannya itu juz'i maupun kulli mereka menafsirkan dengan makna lain bahwa ghadab itu diartikan dengan intiqam yaitu Allah menghukum. Ghadiballah alaih Allah menghukumnya. Tidak marah kepadanya tapi menghukum. Wa naruddu alaihim bima sabak fil qa'idati rabi'ati biwajhin rabi'in anna Allah ta'ala ghayara bainal ghadabi wal intiqam qala ta'ala di samping kaidah yang pernah diajarkan kepada kita itu bahwa lafaz ini jika dilafatkan ataupun ditafsirkan dengan makna ghadab kepada intiqam, ghadab itu kepada memberikan hukuman tentunya ini pemanaan yang tidak sesuai dengan apa yang zahirun nusus secara zahirnya nas demikian pula salaf tidak menafsirkan yang demikian. Yang tambahan keempatnya ialah Allah membedakan antara ghadab dengan intikam. Kalau ghadab dengan intikam sama pasti di situ akan dikatakan sama tapi Allah membedakan falamma asafuna ketika mereka dalam kondisi keadaannya ialah marah mereka marah kepada kami ay aghdabuna tatkala mereka itu marah kepada kami maka Allah azza wajal intaqamna minhum intaqamna minhum kami pun menghukum mereka. Nah, di sini ghadab beda dengan apa intiqam. Ghadab beda dengan intiqam. Sebagai dalil bahwa makna ghadab itu hakikiyun. Makna marah itu hakikiyun. Asy'ariyah menyatakan bahwa kenapa ghadab itu tidak boleh ditetapkan sebagai sifat. Itu itu bukan sifat Allah. Karena namanya ghadab itu ghalanya nedam. Namanya marah itu gejolak yang ada dalam apa? jiwa. Gemuruhnya apa? Gemuruhnya darah yang ada pada jiwa. Yang dengan itu tidak bisa menguasai diri. Nah, layakkah bagi Allah disifati demikian? Layakkah bagi Allah disifati demikian? Tentunya tidak layak akan demikian. Tetapi apakah demikian Allah itu disamakan sifatnya dengan sifat manusia? Orang itu kalau marah tidak bisa mengendalikan dirinya, kan demikian? Yang dengan itu berarti apa sifat apa? Hah? Aib kan begitu. Kok Allah bisa marah ya? Berarti apa? Terjadi gemuruh dalam apa? Dirinya. Sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Itu kan aib. Nah kalau begitu tidak mungkin kita sifatkan bagi Allah. Sekali lagi marahnya Allah beda dengan marahnya makhluk. Marah yang dikatakan sifat yang sesuai bagi siapa? Bagi Allah. Selesaikan demikian. Tidak perlu kemudian apa? Maka tadi dikatakan kalau sampai seorang dalam posisi akan terjadi bisikan-bisikan menolak, maka lakukan apa? Barang siapa yang menghendaki untuk terbebaskan dari mentakti fa'athbit, tetapkan sifat itu, selamat. Barang siapa yang ingin bebas dari tashbih, maka apa? Fanazih. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Allah disifati dengan sifat yang sama pada makhluk. Kan demikian. Loh kalau begitu nanti Anda akan jatuh dalam hal menyifati Allah dengan sama makhluknya. Tidak. Karena kalau khawatir sampai seorang akan menolak sifat Allah, tetapkanlah. Itu sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faja'al al-intiqam natijatan lil ghadab fadalla ala annahu di sini Allah Azza wa Jalla menjadikan intiqam hukuman itu apa natijah lil ghadab hasil akibat daripada apa kemarahan Allah marah yang kemudian di situ dihukumlah mereka kan demikian tidak sama kemudian dikatakan bahwa makna marah ialah menghukum makna marah ialah menghukum bahkan pada manusia pun demikian tidak semua orang yang kadang marah seorang ayah marah besar dengan anaknya seorang suami marah dengan istrinya apakah kamu sudah melazimkan menghukum tidak kalau itu pada manusia kadang pun berlaku apalagi maha suci Allah zat yang disucikan dari berbagai macam sifat-sifat apa aib Nah. Kemudian qaulu ta'ala ittabi'u atau na'am ittabi'u ma askhatallah. Mereka mengikuti kepada apa-apa yang di situ mengandung kepada kemurkaan. Qala sifatun thamina sifat yang kedelapan as-sukht. As-sukht murka. As-sukhtu min sifatillah al tsabitatu bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. As-sukht merupakan sifat dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan melalui berdasarkan kepada kitab Allah, sunnah Rasul dan kesepakatan salaf. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah mereka itu mengikuti hal-hal yang di situ membuat marah atau membuat murka, membuat murka. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk doa Nabi, adalah termasuk doa Nabi. Allahumma inni a'udzu bi ridhak min sakhatik Ya Allah aku berlindung dengan keridoanmu untuk mendapatkan atau dari hal mendapatkan apa? Kemurkaanmu Ya Allah aku berlindung kepadamu dengan keridoanmu Dari mendapatkan apa? Kemurkaannya Wa bimu'afatika min uqubatik Dan aku berlindung kepadamu dengan Mu'afatik Yaitu ampunan ampunanmu dari mendapatkan apa? Ukubah, mendapatkan siksaan. Mendapatkan hukuman. Hadis riwayatkan Imam Muslim dari Aisyah. Wa ajma' salafu 'ala thubuti sukht lillah fayajibu itsbatuhu lah. Dan salaf sepakat bahwa as-sukhtu itu sebuah sifat yang layak bagi Allah maka wajib untuk menetapkannya min ghairi tahrifin wala ta'til wala taqif wala tamthil wa huwa sukhtun haqiqiyyun yaliku billah Allah murka dengan kemurkaannya kemurkaan Allah selayaknya yang sesuai wa fassarahu ahlu ta'til bil intiqam dan ahlu ta'til mengatakan bahwa as-sukht itu intiqam yaitu kepada apa hukuman menghukum Allah murka, Allah menghukum. Naam. Wa qawlu ta'ala dan sebagai tanbi bahwa sifat as sukhut itu sifat fi'liyah. Artinya tidak kemudian terus Allah dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Murka, demikian pula ghadab, tidak terus marah, tetapi kapan dalam kondisi Allah Azza wa Jal menyifati diri dan kemudian Allah pun melakukannya itu layak bagi Allah. Nah, Kemudian wa qawlu ta'ala wa karihallahu bi'athahum Allah tidak suka, benci karena sebab keberangkatan mereka. Qala asyarh asifatus tasi'ah sifat yang kesembilan al-karahah yaitu benci tidak suka lu kok bisa sih Allah tidak suka Allah kok benci kebencian itu kan berarti ada kecondongan sesuatu nah itu tadi kalau seorang beranjaknya dalam menetapkan sifat bagi Allah bermulanya hitung-hitungannya dengan kadar manusia akan terjadi penyerupaan kan demikian sehingga lakukanlah Barang siapa yang ingin Membebaskan diri dan terbebaskan dari penyakit Menyerupakan Maka apa? Sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala Jangan diserupakan Allah dengan makhluknya Allah maha suci Nah Dan ini penting ayol ikhwah Penting Kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak doa yang kita ucapkan minta ini minta itu mohon ini mohon itu Allah apa yang diminta tidak pernah datang malah petaka kadang turun dan datang terus bertubi-tubi ujung-ujungnya kadang seorang apa tadi kesal murka kepada Allah dengan mengatakan ya Allah kamu zat yang tidak adil kan begitu andai kata tidak terucap mungkin kadang terbetik dalam benaknya itu salah apa tidak salah itu sudah salah Naam. Makanya dikatakan tingkatan seorang dalam menghadapi musibah yang paling tinggi ialah ar-ridha bis-sabr. Bisa tidak ridho kok pada apa? Eh, afan ar-ridha bi al-musibah, ridha bil musibah. As-sabru sabar dengan musibah mungkin kita kadang menahan, ya kita tahan. Tapi bisakah kita sab apa se, naam ridha ridha dengan berbagai macam coba dan ujian. Bisa tidak? Ridha kepada Allah atas musibah dan cobaan. Ini berat. Ya umumnya manusia itu ridhonya dalam hal apa coba? Hah? Manusia umumnya ridhonya dalam hal yang menyenangkan. Coba kira-kira ada tidak? Yang ditempeleng itu ridho. Hah? Ya enggak ada ya. Enggak ada. Tapi kalau kodar Allah ente dalam posisi terjadi masalah sama ikhwan eh, tiba-tiba pok gitu. Ya akhi, lah Enggak, saya enggak ridho, tapi bisa ditampar ini. <laughs> Eh, kan begitu ya. Enggak ridho, subhanallah. Subhanallah. Fa ayyul ikhwa barakallahu fikum. Naam. Sehingga di sini Rasul SAW mengajarkan Allahumma inni a'udhu biridha min sakhatik boleh kita memohon berlindung kepada Allah dengan sifatnya sifat Allah biridhaka dengan sifatmu berupa apa keridhaanmu berlindung dengan sifat Allah karena sifat Allah adalah apa termasuk apa Hah? apa kalau membahas sifat al kalamu fi sifat far'un an kalam apa fi dzat membahas sifat Allah itu bagian pembahasan zat Allah sehingga kalau seorang itu berlindung kepada sifat Allah berlindungnya kepada siapa coba Hah? seorang ketika berlindung ya Allah aku berlindung kepadamu dengan kerewaanmu berlindung kepada siapa dia ya berlindung kepada zatullah zat yang maha apa meridhai hambanya kan demikian nah jangan sampai wah ini syirik syirik karena seorang berlindung dengan hanya menggunakan sifat tidak karena sifat Allah ya zat Allah sifatnya ialah apa zatnya berdoa pun begitu walillahil asmaul husna fad'uhu biha Allah punya nama-nama yang indah. Berdoalah dengannya, memanggil ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum. Kan begitu. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Alim. Duh, Anda ini menyuruh siapa? Menyuruh Al-Alim, menyuruh Al-Qadir, menyuruh apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kok tidak menyuruh Allah? Nah, di sini. Ya nama Allah kan banyak. Nama Allah banyak. Nah, semua nama-nama tadi ketika Anda menyeru selama nama itu merupakan nama yang ditetapkan bagi Allah, berarti Anda menyeru siapa? Ya menyeru Allah. Menyeru Allah Subhanahu wa taala, bukan menyeru yang lain, bukan memanggil yang lain, bukan meminta kepada yang lainnya. Wadhih ini ya? Nah. al karaha dikatakan min sifati atau min Allah liman yastahiqquha. al karaha benci, tidak suka ini minallah. Untuk siapa? Liman yastahiqquha. Kepada siapa yang memang berhak untuk mendapatkannya. Kepada siapapun yang berhak untuk mendapatkan hal itu. Sabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf dan itu ditetapkan baik oleh Al-Qur'an maupun sunnah maupun kesepakatan salaf. Qala Allah Ta'ala walakin karihallahu imbi'athahum akan tetapi Allah tidak menyukai, Allah benci atas keberangkatan mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha kariha lakum qila wa Nabi atau sungguhnya Allah azza wajal kariha. Allah tidak suka, Allah benci atas kalian kalau kalian itu sukanya qila wa qala. Mengatakan yang tidak ada sumbernya, katanya, katanya. Kan begitu. Qila wa qala Mana beritanya? Oh, kata si fulan begini. Cari lagi si fulan. Kamu dapat dari mana? Uh, kemarin uh, si fulan ketika ngomong begini kayaknya demikian. Terus begitu. Tidak di atas apa? Ketetapan kejelasan. Hati-hati. Demikian pula ummahat. Demikian pula ummahat. Ini perkara yang sesungguhnya diperingatkan oleh Nabi SAW untuk semuanya jangan seringkali menukil jangan sekali menyebarkan berita yang sifatnya tidak jelas katanya dan katanya Allah benci Allah tidak suka yang kedua ialah wa kathratu su'al wa kathratu su'al tidak suka banyak bertanya. Wa idha'atul mal dan menghambur-hamburkan harta. Rawahul Bukhari, ajma'a salaf ala thubuti dalik lillah. Salaf sepakat atas ketetapan tentang Allah adalah tidak menyukai dan benci atas sebuah perbuatan dan demikian pula membenci kepada hambanya yang berhak untuk dibenci. Fayajibu isbatu min ghairi tahrif wala ta'til wala taqif wala tamthil. Wajib menetapkan hal itu bagi Allah tanpa harus dengan unsur tahrif, ta'til, taqif wala tamthil wa hiya karahatun haqiqiyah. Ketidaksukaan itu betul-betul Allah tidak suka minallah taliku bih dari Allah yang layak bagi Allah yang sesuai bagi Allah wa fassarahu lu ta'til al karaha bil ib'ad sebagian ahlul bid'ah ahlu ta'til menafsirkan makna karaha bil ib'ad Allah menjauh Allah menjauh wa naruddu alaihim bima sabab fil qaidatir rabi'ah dan dibantah dengan kaidah-kaidah sebelumnya Hadis yang kita bacakan tadi innallaha kariha lakum qila wa qal wa qatratu su'al wa idha'atul mal tentang kasratus su'al kasratus su'al Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-101 La tas'alu an in tubdalakum tasukum Allah memperingatkan kepada hambanya untuk jangan banyak bertanya la tas'alu an asya' kalian jangan banyak bertanya tentang sesuatu in tubdalakum kalau kamu bertanya Nabi mu menjelaskan, menerangkan, membeberkan kemudian menjabarkan tasukum bisa saja membuat berat bisa saja membuat berat nah oleh karenanya dalam syariat tidak diperbolehkan seorang bertanya sesuatu yang di situ belum terjadi jangan banyak bertanya dengan kata-kata afan Ustaz saya mau tanya uh, seandainya e, nanti begini eh, atau afwan e, apabila e, begini nanti bagaimana seandainya demikian bagaimana nah disebutkan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pembahasan ini dimuat oleh para ulama dalam kita Kitabun Nikah Babul Li'an. Babul Li'an ialah suami istri yang saling melaknat. Kok bisa? Suami istri yang saling melaknat. Mendoakan turun laknat kepadanya. Itu terjadi ketika terjadi sebuah tuduhan. Umumnya namanya tuduhan perzinaan. Misalnya seorang selingkuh itu kan dari luar. Nah, kalau dari luar maka Allah perintahkan hendaknya untuk mendatangkan empat saksi. Jika tidak maka orang yang menuduh tadi diperintahkan apa? Fajridu samanina apa? Jaldah. Kalau orang menuduh zina tidak terbukti dan dia tidak bisa mendatangkan empat saksi maka deralah dia. Cambuk sampai 80 cambukan. Nah, sekarang yang muskilah kalau tuduhan itu dari pihak dalam. Suami misalnya nuduh apa? Istrinya zina Demikian pula sebaliknya. Ini yang diangkat dikatakan li'an. Yang dikatakan apa? Li'an. Karena mereka tidak bisa mendatangkan saksi. Sehingga saksinya dengan apa? Dengan empat kali sumpah yang kelimanya bersumpah. Seandainya dia benar atas tuduhannya, maka turunkanlah laknat kepada sang istri yang menolak. Adapun kalau sebaliknya, jika tuduhannya salah maka turunkanlah laknat kepada yang menuduhkan begitu. Sebuah hadis yang diangkat Al Hafidh rahimahullah dalam kitab uh, beliau Bulughul Maram awal hadis dalam kitab Bulian dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala sa'ala fulanun faqala ya Rasulullah Abdullah bin Umar bercerita yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW seorang sahabat Ara'aita an law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin Kata orang tadi, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Kalau salah seorang di antara kita itu menjumpai istrinya dalam keadaan jatuh di atas perbuatan keji. Fahisyah di sini identik kepada jatuh dalam perzinaan. Begitu. Kan begitu. Orang tadi kan "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada salah seorang dari kita itu yang istrinya jatuh dalam perbuatan keji?" Kaifa yasna apa yang harus dilakukan orang tadi? Kan begitu ya. Ini kan pertanyaan dia belum mendapatkan kenyataan. Orang tadi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau salah seorang di antara kita mendapati istrinya dalam keadaan berbuat keji? Apa yang harus dia lakukan?" In takallama takallam bi amrin azim wa in sakata sakata ala mithl dhalik Falam yujibhu. Nabi SAW itu kalau kemudian dalam hal sesuatu yang uh, urusannya seandainya nanti itu betul dibicarakan itu akan membuat masalah besar demikian pula sesungguhnya kadang beliau kalau melihat sesuatu yang tidak dijawab maka beliau pun diam falamma kana ba'da dzalik atahu faqal beliau diam tidak menjawab didiamkan orang ini didiamkan nah ini seandainya betul ini urusannya besar kan begitu ya urusannya besar tiba-tiba ketika tidak mendapatkan jawaban dibiarkan oleh Nabi SAW hari berikutnya datang lagi pasti orang tadi faqal innalladzi sa'altuka anhu qad ubtulitu bih ya Rasulullah sesungguhnya yang kemarin-kemarin aku tanyakan itu sekarang menimpa kepadaku kemarin saya tanya bagaimana kalau salah seorang kita ini para suami mendapati istrinya berbuat keji. Apa yang harus dilakukan? Nabi diam. Karena masalahnya belum ada kejadian. Ya. Nabi tidak menjawab. Kalau bicara mungkin besar urusannya ini. Nah, akhirnya beliau diam. Hari berikutnya selang beberapa waktu datang lagi dan menanyakan dan menyampaikan innalladzi sa'altuka anhu Adapun perkara yang aku tanyakan kepadamu ya Rasulullah qad ubtilu tubih. Sekarang menimpa diriku. Yaitu apa? Istriku terjadi dalam hal kekejian. Fa anzalallahu ayat fi suratin nur fatala'uhun alihin wa wa'adahu. Kemudian eh, Nabi pun menyebutkan yaitu turunnya surat yang ada pada surat Nur dibacakan kepada mereka dan juga Allah atau Nabi memberikan mau'izah nasihat kepada orang tadi. Fadzakarahu fa akhbarahu anna adzab dunya ahwan min adzabil akhirah. Diingatkan bahwa siksaan dunia itu lebih ringan ketimbang siksaan akhirat. Faqala la walladhi ba'athaka bil haqq ma kadzabtu 'alaiha ketika kedua belah pihak diingatkan, dinasehati, si perempuan dinasehati, si laki-laki juga dinasehati. Kata si laki-laki, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak berdusta atas tuduhan yang saya katakan padanya. Kenceng nih suaminya. Ya. Saya bersumpah demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak berdusta atas tuduhan saya. Summa da'aha wa'adhaha kadzalik. Kemudian Nabi sallallahu pun mengundang wanita tadi. Suami tadi dinasihati, dibacakan ayat demikian-demikian. Kemudian si istri diundang juga dan dinasihati. Faqalat la, saya tidak terima tuduhannya. ba'atsaka bil bilhaq innahu lakadzibun. Si istri juga kencang Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, dia bohong ya Rasulullah, dia bohong menuduh saya. Fabada ar-rajulu fashahida arba'a syahadatin billah. Maka si suami yang memulai bersumpah demi Allah. Demi Allah asyhadu billah seorang bersumpah atas nama Allah thumma thanna bil mara kemudian yang kedua perempuan setelah laki-laki kemudian yang istri Summa farraqa bainahuma. Kemudian Nabi memisah pasangan dua e, orang ini, suami istri tadi. Nah, ini para ulama menyebutkan di antara Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengambil di antara faedah hadis ini ialah bisa saja seorang bertanya sesuatu yang mengandai-andai itu jatuh pada dirinya. Maka hadis yang tadi e, untuk mengisbatkan sifat kariha al-karaha innallaha kariha lakum salaf na'am Allah tidak menyukai benci kepada kalian tiga di antaranya ialah kasratus sual banyak bertanya sehingga ayol ikhwah wal akhwat barakallahu fikum bertanya sesuatu sesuatu yang ilmiah dan perihalnya jangan mengandai-andai kepada sesuatu yang di situ belum seorang betul-betul mendapatinya karena khawatir. Soal tanya Ustaz selalu terjadi pada saya demikian kira-kira apa yang saya lakukan. Nah, nggak belum terjadi apa-apa mengandai demikian khawatir kalau betul-betul terjadi. Nah, kalau betul-betul terjadi wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian nudif ataupun meng menambahkan tentang apa tadi yang ditanyakan pada pertanyaan awal bahwa ketika Said Agil Siraj mengatakan bahwa dhamair huwa anta ana itu hakikatnya lillah kalimat la ilaha illa anta la ilaha illa huwa la ilaha illa ana itu kalimat tauhid yang konteksnya menafikan apa? Jami ubudiyati ghairillah. Kalimat la ilaha illa Allah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali dia Allah, kecuali anta Allah, kecuali huwa Allah. Ini konteksnya ialah dalam rangka apa? Isbat wan nafi. Dalam rangka untuk apa? Meniadakan sesembahan selain Allah. Bukan wujud sesembahan itu. Adapun wujud sesembahan adanya berhala, adanya patung, itu bukanlah yang ditiadakan. Ada, tetapi penyembahan kepadanya itulah yang dikatakan penyembahan apa? Yang batil. Kalimat la ilaha illallah itu tidak bermakna mengatakan tidak ada yang disembah selain Allah. Ada yang disembah, orang nyembah matahari, orang nyembah gunung, orang nyembah batu, orang nyembah pohon, kan ada. Tetapi yang ditiadakan ialah bentuk penyembahannya. Paham ya? Tidak boleh kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, juga dia katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Naam kalimat ilah tidak ada Tuhan selain Allah itu tidak menafikan dalam hal apa? Tidak meniadakan penafian kepada sesembahan selain Allah. Itu kalau maknanya la ilah itu tidak ada Tuhan. Lebih parah kalau kemudian dikatakan bahwa tidak ada yang ada kecuali apa? Dia. Tidak ada yang ada kecuali dia. Nah, syariat itu menetapkan. Syariat menetapkan. Manusia ada. Naam. Jin juga ada walaupun tidak terlihat. Adanya itu amrun musyarak. Allah ada, manusia juga ada. Tetapi yang perlu dibedakan keberadaan Allah beda dengan keberadaan apa? makhluk. Ini harus difahami. Kemudian yang berikutnya <clears throat> bahwa lafadz yang dikatakan anallah, Allah ana, saya Allah. Allah saya. Saya Allah, Allah saya. Itu kan berarti ingin menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu. Bukan untuk mengatakan bahwa hakikat penggunaan domir itu hanya Allah. Hakikat penggunaan domir itu hanya Allah. Al-muhim barakallahu fikum itu sebuah filsafat yang mengajak kepada wahdatul wujud. Nah, mau dipolitisi dengan apapun yang jelas bahwa Siti Jenar ketika mengatakan Allah ana anallah Allah saya saya Allah itu kepada wahdatul wujud dan itu batil itu batil na'am Naam, di sini ada yang bertanya apakah atau jangan mencela atau mengolok Ustaz Dulkarnain dengan disebut Syekh. Jangan mencela atau mengolok Ustaz Dulkarnain dengan disebut Syekh. Siapa tahu dia lebih baik atau lebih bertakwa di sisi Allah. Apakah itu syubhat? Mungkin eh, yang dimaksud penanya ialah jangan mencela dengan kata-kata bahwa dia syekh gitu ya. Hah? Iya. Hmm? Karena naam sesungguhnya kalimat syekh, kalimat syekh Masya Allah, Masya Allah kalau datang Syekh Ubaid Syekh Ubaid itu kalau datang ya tentunya sekian banyak asal itu dipanggil Syekh Syekh Usama ayah Syekh Usama Syekh Komar <laughs> masyaikh semua <laughs> nah adapun Amrul Dzulkarnain adapun Amrul Dzulkarnain ya amruhu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari Dzulkarnain itu memang punya tanduk nggak akan selesai urusannya patah satu muncul satu iya kan punya dua tanduk katanya tanduknya yang satu patah punya satu tanduk lagi gitu. nah bahkan terdengar berita taubat di atas taubat jadi surat taubatnya karena dipaksa dia mau taubat dari surat yang menyatakan taubat paham tidak ini kan sekarang sudah terdengar dia taubat kan begitu ya nah, itu katanya dipaksa nah, dia pengen taubat dari taubatnya kemarin itu <laughs> Nah, nanti kan sudah taubat. Ya taubat dari apa? tobat dari tobat yang kemarin oh, tobat yang dulu enggak itu salah gitu. kan dulu sempat ketika ditanya e, anda dikatakan e, oleh masyaih seperti Syekh Abdullah Bukhari demikian pula Syekh Robi dikatakan demikian demikian kenapa anda tidak tobat loh saya itu harus tobat dari apa aneh kan ya orang salah diingatkan salah kok bingung saya itu salah dari apa kalau disuruh bertobat nah. itu namanya apa ya akhi orang disalahkan terus nah, apa namanya <laughs> la ilaha illallah seorang yang meminta didoakan dalam urusannya kepada orang soleh yang masih hidup apakah termasuk kurang tawakal kepada Allah boleh ya akhi boleh antum meminta kepada orang yang soleh yang antum kenal tentang kepribadiannya meminta kepadanya tolong doakan saya supaya dimudahkan urusan saya nah boleh seperti itu menyebutkan terlibat dalam MLM Yusuf Mansur. Ini sekarang MLM cukup banyak ya. <laughs> MLM-nya Yusuf Mansur yaitu dengan sodakoh yang berantai kan begitu ya. Sodakoh 20 dapat kembali banyak nanti. Ya akhi kalau itu seperti eh, yang digambarkan bahwa itu memang MLM sistem apa multi level marketing itu aglul amwal nas bighairi haqq wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sesama kalian itu kalau makan harta antar kalian dengan cara yang batil. Nah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali sebuah tijarah perdagangan yang terjadi saling keredoan sesama kalian. Nah, eh, sistem multi level marketing itu adalah apa? Memakan harta saudaranya dengan cara yang batin. La ilaha illallah Suratul Fatihah Iyaka na'budu Hanya kepada engkau kami menyembah Bagaimana cara menjawab syubhat bahwa Al-Quran adalah kalam atau firman Allah Jika surat Al-Fatihah artinya seperti di atas Maka Allah menyembah kepada selainnya Paham gak ini? Berarti seolah-olah Allah apa? Aku atau hanya kepada engkau kami menyembah. Ya akhi kita mendengar tentang Al-Quran Al Karim Al-Fatihah itu terbagi berapa? Kan dua ya Separuh untuk Allah separuh untuk apa? Hambanya kan gitu Adapun iya karena budu Walaupun itu firman Allah Tetapi khitabnya kepada siapa? Peruntukannya kepada hambanya Hambanya meminta kepada Allah Hanya kepadamu ya Allah Kami apa? menyembah atau beribadah. Nah, insya Allah ini bukan syubhat ya. Nah, ta'allamu. Nah, barakallahu fikum. Nah. Taib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang telah kita bacakan dari akwal ulama terkait dengan tafsir penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala terkhusus dalam penjabaran dan pembahasan sifat-sifat Allah menjadikan manfaat bagi kita sekaligus sebagai tameng perisai atas berbagai macam perkara-perkara yang dapat eh, meruntuhkan atau mengurangi daripada rasa yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.